الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات رحمكم الله apa yang telah kita baca dari sebahagian yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Kashfus Syubuhat dan syarahnya mudah-mudahan menambah khazanah ilmiah dan pengetahuan kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang hak dan menambah semangat kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya yang mau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha terus berada di atas jalur ilmu karena jalur ini akan menyelamatkan langkah kita dari jebakan iblis laknatullahi alaih yang telah menciptakan ribuan jutaan mungkin miliaran jebakan untuk menjebak kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, waktu yang ada setelah salat Isya kita gunakan untuk berdiskusi, bertanya jawab. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, maka kita persilahkan. Dalam. Ahli maksiat lebih baik daripada Setelah kita dengar bersama tadi pertanyaan adanya keterangan dari sebahagian bahwa pelaku maksiat lebih baik dibanding pelaku bid'ah. Secara pribadi saya tidak pernah menemukan kalimat yang seperti ini. Pelaku maksiat lebih baik daripada pelaku bid'ah. Namun kalimat yang pernah saya tahu dalam masalah ini adalah bid'ah lebih disenangi oleh syaitan daripada maksiat. Bid'ah lebih dicintai disenangi oleh syaitan daripada maksiat. Karena sesungguhnya bid'ah susah orang taubat daripadanya dan maksiat mudah sekali orang untuk taubat daripadanya. Perkataan ini bukanlah kitabullah, bukanlah hadis Rasulullah, tapi sebuah perkataan yang datang dari salah seorang ulama ternama dari kalangan tabi'in bernama Sufyan at tawri Sufyan at tawri Beliau berkata, "Al bid'atu ahabbu ila syaitan al ma'siyah." Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Karena sesungguhnya bid'ah, fa bid'ah bid'ata yutabu minha, fa maksiat maksiata yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat mudah orang untuk taubat daripadanya dan bid'ah susah orang taubat daripadanya. Pelaku-pelaku maksiat ketika mereka berbuat maksiat dari arah syahwat Katakanlah ketika mereka mabuk, ketika mereka mencuri, ketika mereka korupsi, ketika mereka berzina, ketika mereka merampok, ketika mereka membunuh, ketika mereka dan segala macam. Ketika melakukan itu, mereka di dalam hati mereka sadar mereka itu berbuat yang salah. Sadar dengan sepenuh kesadaran bahwa mereka itu berbuat salah. Kesadaran inilah yang membuat mereka lebih mudah untuk bertaubat dan tidak jarang pelaku-pelaku maksiat itu mengatakan, sebentar lagi saya akan keluar. Sebentar lagi saya akan keluar. Ada yang terlalu lama dia mengatakan sebentar lagi sehingga keburu ajal datang menjemput. Dan ada yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya sampai dia kepada niatnya keluar dari dari jalur maksiat. Ada yang keluar dari jalur maksiat setelah punya istri, ada yang keluar dari jalur maksiat setelah punya anak, ada yang keluar dari jalur maksiat setelah terjadi sebuah permasalahan pada dirinya, petaka menimpanya. Sangat mudah dia keluar dari dari maksiat. Akan tetapi pelaku bid'ah jarang sekali mereka saya akan keluar dari bid'ah saya, saya akan keluar dari bid'ah saya. Seperti yang terjadi. Bahkan ketika mereka melakukan amalan bid'ah, mereka merasa semakin rajin berbuat bid'ah, semakin dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan masanya mereka akan bertobat? Tidak ada niat untuk ingin keluar daripada jebakan itu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada jalan yang hak melalui para dai, para mubalik untuk memahamkan dia bahwa itu adalah batin. Hal ini terasa sekali dalam berdakwah untuk memberitahu kepada orang-orang yang mabuk bahwa mabuk itu salah, tidak payah memberitahu kepada orang-orang yang korupsi bahwa korupsi itu salah, nggak ya. Bahkan karena dia orang yang korupsi tahu bahwa itu pun tidak baik. Namun untuk memberitahu orang-orang yang terjerat ke dalam kesalahan itu berat sekali. Banyak sekali yang membantah. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ini kan ibadah, ini kan ketaatan, ini kan membaca Al-Quran, ini kan berpikir, ini kan begini, ini kan begitu. Apa salahnya Kenapa tidak boleh? Mana larangannya? Hampir seluruh pertanyaan-pertanyaan seperti ini berasal daripada kesalahan di dalam beragama dari bab bid'ah, bukan dari bab maksiat. Oleh karena itu, Imam Sufyan Uli mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis. Soal dosanya mana yang lebih besar bergantung berapa jauh bid'ahnya, berapa jauh maksiatnya. Kalau maksiatnya maksiat kecil, tentu kalah oleh bid'ah yang lebih besar. Kalau bid'ahnya bid'ah kecil, tentu kalah oleh maksiat yang lebih besar. Oleh karena itu, perkataan yang saya tahu adalah konsepnya seperti ini. Karena ketika kita datang dengan cara konsep yang berbeda, itu akan lari daripada makna yang diinginkan oleh para ulama. Kalau kita mengatakan pelaku maksiat jauh lebih mulia daripada kalian, itu lain lagi. Makna dan pemahamannya agak sedikit melenceng ya Nauzubillah summa saya mendengar dari sebagian kawan-kawan ada orang yang salah paham dalam masalah ini ketika ada orang yang pengen pengen baca surat Yasin ya karena terlalu semangat dia mengatakan lebih baik kamu berzina lagi daripada baca surat Yasin itu. Hal yang seperti ini tidak boleh diucapkan. Ya, dia merasa bahwa dia telah berbuat baik karena lebih baik berzina dosanya lebih sedikit dibanding baca surat Yasin berjamaah dosanya besar. Nah, kalau Kata-kata ini keluar apa tidak mudah orang mengatakan sesat kalian ini. Masa baca surat Yasin lebih baik berzina daripada baca surat? Ada yang mengatakan seperti itu. Ini cerita dari teman saya pun tidak tidak tahu akan kebenarannya. Katanya ada yang mengatakan seperti itu kepada sebagian orang. Kalau begitu kita berdakwah, kalau begitu kita menyampaikan pantas orang mengatakan kita Karena pemahaman seperti ini tidak pernah ada bahkan di kalangan para ulama. Ya, Soal bahwa setan lebih senang kepada bid'ah karena bid'ah orang susah untuk keluar daripadanya itu benar. Itu benar sekali dan realita membuktikan. Ya, itu kata-kata dari para ulama. Itu pun bukan bukan Al-Qur'an dan hadis, namun sesuai dengan keterangan daripada yang ada. Sekali lagi, hati-hati kita mengungkapkan kata-katanya karena salah kita mengungkapkan kata-kata kadang-kadang salah makna yang diinginkan oleh para ulama. Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan. Iya, Bapak dan Ibu dimakan oleh Allah. Coba lihat. Sihir terbagi dua menurut menurut kata-kata orang. Sihir terbagi dua. Cara mendapatkan ilmu kesaktian terbagi dua. Dari jalur hitam dan dari jalur putih. Kira-kira yang paling payah keluar adalah jalur hitamnya atau jalur putih? Orang jalur putih yang susah keluar. Karena dia merasa Jalur itu adalah jalur yang diridhoi oleh Allah. Mendapatkannya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan puasa 40 hari. Dengan sholat tahajud nggak pernah tinggal. Dia merasa itu kebaikan. Padahal itu sihir. Diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi itu keadaannya seperti itu. Soal bagaimana takarannya bergantung dengan kejauhannya. Bergantung dengan kejauhannya. Allah a'lam. Apakah sama hukumnya memotong jambang dengan memotong jenggot? Lebih baik dalam masalah ini kita kembali kepada bahasa Arab itu sendiri. Tidak kita kembalikan kepada bahasa kita. Ketika Nabi SAW melarang untuk mencukur jenggot, kita cari yang jenggot itu yang mana sih? Nabi melarang untuk untuk mengganggu lihyah. Lihyah bahasa kitanya jenggot. Lihyah itu dalam bahasa Arab yang mana yang lihyah itu? Mana saja yang masuk kawasan lihyah? mana saja yang tidak. Maka bahasa orang Arab menunjukkan bahasa asli Arab dalam kamus-kamus bahasa Arab menunjukkan bahwa lihya itu adalah rambut yang tumbuh mulai daripada tulang yang ada di pipi sampai ke dagu jadi kalau kita pegang tengkorak kita kita akan menemukan tulang di sini. Tulang, bukan di atas, di bawahnya. Setelah tulang itu daging lagi. Terasa kan? Iya. Ya. Nah, ini dia. Dari sini. Dari sini ke bawah ke dagu itulah leher. Dalam bahasa lainnya sya'rul zakani wal khaddi. Rambut yang tumbuh di dagu dan pipi. Inilah lehya. Berarti dari sini ke atas itu boleh di dipotong. Tapi kalau sudah tumbuhnya dari sini ke bawah sampai ke dagu itu bahagian daripada jenggot. Kalau di bawah dagu di sini tidak karena itu bukan lagi jenggot di sini, di bahagian di sini. Ada orang yang sampai Indonesia jarang sih ya. Orang-orang hmm. luar negeri, Afghanistan, Pakistan dan semacamnya sampai di sini bawah ini. Itu boleh dipotong. Karena itu bukan bahagian daripada jenggot, termasuk yang di sini di bawah bibir. Allah taala. Jadi itu yang bisa saya jawab daripada pertanyaan ini yang juga kita temukan dari jawaban para ulama ketika menjawab definisi daripada jenggot. Allah kita cara pikir aja mungkin mulia kan. Jadi cara pikir gimana kan? Kalau dia masuk ke dalam kawasan lihya, biarkan saja. Kalau dia masuk dalam kawasan lihya, jenggot biarkan. Karena Nabi menyuruh jangan ganggu. Jangan ganggu. Allah Tapi kalau tumbuh di sini, di sini, di sini ya apa-apa asal jangan tumbuhnya di kawasan yang yang merupakan kawasan jenggot Allah ada seseorang namanya masuk kerja dia pakai sogo masuk kerja pakai sogo ya sogo hmm. dia sudah bekerja dia apakah gaji dia itu jadi haram juga Ustaz? ya orang yang mendaftar sebuah pekerjaan katakanlah pegawai negeri dan semacamnya ya. dan untuk mendapatkan itu dia menyogok Apakah ini apabila dia sudah bertaubat, dia wajib keluar dari jabatannya karena dulu ketika mencapai jabatan itu dia menyogok. Masalah ini sempat menjadi masalah yang tidak terjawab oleh saya dalam sebuah pertanyaan. Kemudian ketika ada kesempatan untuk bertemu dengan salah seorang ulama di kota Madinah, saya tanyakan. Beliau menjawab, yang menjawab ini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah Beliau menjawab begini Seandainya <clears throat> Ketika penerimaan pegawai itu Kan ada syarat-syarat Syarat-syaratnya iya. Contoh Minimal S1 Ini minimal Ya Kemudian minimal umurnya 35 tahun Minimal Pengalaman kerja dalam dalam bab ini, dalam bidang ini tiga tahun. Karena ada syarat-syarat. Seandainya dia adalah orang yang memenuhi seluruh syarat yang ada. Tapi karena takut tidak masuk, dikasihnya orang uang untuk menggolkan namanya. Dan nah, akhirnya dia menjabat. Dengan syarat-syarat yang ada, terpenuhi. Kalau begini keadaannya, cukup dengan taubat dan tidak perlu dia apa namanya keluar daripada jabatan itu. Sogoknya adalah sogoknya ketika tadi hendak menjabat dan itu bisa dengan taubat, dihapus dengan taubat. Namun seandainya sebenarnya dirinya tidak memenuhi syarat yang ada. Minimal S1 dia cuma S2. Eh maaf, D3. Dia cuma D2, D3, D2. Minimal um, maksimal umur 35, dia sebenarnya sudah 37, namun dibuatnya KTP palsu, KTP baru menjadi 34. Itu sebenarnya sudah sudah sudah sudah sudah sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai di jabatan itu. Nah, kalau begitu keadaannya dia tidak memenuhi syarat, maka dia wajib keluar dia harus meninggalkan jabatan itu karena pada dasarnya dia bukan orang yang berhak untuk duduk di, di jabatan tersebut. Ini jawaban beliau. Ini yang bisa saya sampaikan. Jawaban daripada itu Syekh. Tapi begini kak. Ibrahim. sekarang yang terjadi ya. mm-hmm. yang dibutuhkan nah apa itu kan empat orang pemain kan. Yang mendaftar pemain empat puluh orang. Nah, jadi itu mencapai yang pada empat orang itu dia mau Ya kalau dikembalikan kepada jawaban saya tuntas sudah. Dibalikin kepada jawaban tadi entah sudah. Iya. Kalau dia masuk kategori, dia nyogok juga, dia nyogoknya salah. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang punya apa istilahnya di situ? Persyaratan. yang penuh, punya kalau bahasa Arabnya kafaah, kalau bahasa Indonesia-nya apa? Punya kapasitas untuk itu, cukup gitu. Dia punya punya syarat itu ada pada dirinya ya, ada pada dirinya. Maka orang seperti ini tidak perlu keluar dari jabatannya. Tapi sebenarnya dia nggak punya persyaratan. Nggak memenuhi syarat. Kapasitasnya nggak nggak nggak harusnya dia di situ. Tapi karena uang sogoknya terlalu banyak, masuk dia. Dengan uang dengan pemalsuan-pemalsuan surat dan segala macam, masuk dia. Nah orang ini sebenarnya nggak boleh. Karena secara syarat dia tidak boleh. Sebenarnya secara syarat dia tidak boleh maju. Iya. Maju pun untuk mendaftar nggak boleh. Karena dia sudah tidak tidak memenuhi syarat untuk mendaftar itu dia harus keluar. Karena memang dia tidak pantas untuk itu. Itu yang saya temukan jawabannya. Ya, masuk dalam seluruh kamus sogok menyogok dalam kembalikan kepada dua ini terjawab. Allah hmm. Berpindah dari pegawai kepada mahasiswa. Ada orang ada seorang mahasiswa pemalas, ujian hobinya nyontek. Dibuatkan nanya diselipkan di sana, di sini, dan kemudian diambil dari situ. Bagaimana kemudian kalau dia tamat gitu ya? Kemudian dia bekerja dengan ijazah tersebut. Apakah halal baginya untuk e, memakan uang hasil kerjaannya karena dia maju dengan ijazah tersebut? Wallahu alam. Yang saya pernah temukan dalam masalah ini dalam masalah yang ditanyakan secara khusus perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia berkata, seandainya jabatan yang dia pegang itu berhubungan dengan materi yang selalu dia contek, tidak boleh. Misalnya, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya nilai matematika, misalnya ya, 8 ke atas dia memenuhi lapan kata, tapi hasil contek. Itu nggak boleh. Sebenarnya dia nggak mempunyai kapasitas untuk situ. Karena nilainya itu bukan nilai murni. Tetapi di dalam ijazahnya itu kan ada nilai-nilai lain. Dibutuhkan orang yang nilai IPA-nya misalnya paling rendah tujuh setengah. Nilai nilai IPA-nya 7,6 dan itu bukan yang bukan hasil contek dia, hasil conteknya matematika maka halal untuk dia bekerja seperti itu yang saya temukan. Kalau seandainya dibutuhkan pekerjaan di bersangkutan dengan ijazahnya dan nilainya ijazah itu adalah nilai-nilai yang palsu karena hasil berdusta, hasil melakukan hal hal yang tidak tidak baik khianat, maka tidak boleh dia melakukan itu. Wallahu alam. Tapi kalau dia secara umum Allah alam tidak ada masalah. Ya misalnya, misalnya S1 minimal S1 dia sudah S1 sudah tidak ada masalah. Tapi dia berhubungan dengan dengan dengan materinya tidak boleh. Wallahu a'lam. Hmm. Masalah demokrasi tadi, Pak. Mm -hmm. Indonesia ini kan uh, demokrasi yang gitu kan. Mm. Sedangkan kita kan udah tahu demokrasi itu adalah produk barat gitu kan. Yeah. Produk gitu. Jadi kita kan udah tahu dengan iwan-iwan kita ini kan mm. atau dengan kawan kita lah bahasa itu tuh adalah produk produk orang lupa bilang gitu kan. -hmm. Jadi Nah, jadi dia beralasan gini, Indonesia ini bukanlah negara Islam kata dia ya. Dan hmm. uh, hukum yang berlaku di Indonesia itu bukan hukum Islam kata dia. Hmm. Ya, beralasan begitu gimana tidak. Makanya kita katakan bahwa cukup dengan yang yang tiga tiga poin tadi. Ya. Udah. Selesai itu. Dengan tiga poin yang kita sampaikan tadi, hmm. selesai. Ini masuk yang harus ditaati atau masuk yang harus di Ingkari. Ingkari. Yang masuk yang harus diingkari. Ya sudah. Ya, tapi kalau kita berubah macam itu, saya kan, yang kan kita ini orang apa terlalu ekstrim katanya. Gerakan pun apa bisa menerima kayak itu katanya. Ya memang dari dulu Nabi Muhammad pun dianggap ekstrim oleh orang. <laughs> Dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dianggap ekstrim, bahkan lebih daripada sekadar ekstrim. Sesat, gila, iya. eh, penyihir, lebih daripada sekedar itu. Jadi sebenarnya itu adalah fenomena dakwah dan rintangan dakwah yang harus kita coba juga. Nabi SAW ketika berdakwah mencoba itu, mengalami itu, ya kalau ingin mengikuti jalan Nabi ya akan ada juga cobaan itu untuk kita ya. ya. Jadi, Tapi yang ingin saya sampaikan tadi sebenarnya adalah iya. permasalahan itu sangat jelas, gitu. Iya, hitam putihnya jelas. Iya. Kenapa sampai ada orang-orang yang merasa dirinya adalah para alim ulama tidak mengerti. Itu sebenarnya yang kita capai tadi. Hujah Allah ketika sudah datang, masalahnya jelas. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang hak, ini yang batin. Ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan. Sudah jelas masalahnya. Kenapa masih ada? Kalau seandainya tergabung dari orang-orang awam, tidak ada masalah. Tapi kalau ini gabungan para ahli fikih, gabungan para ahli ahli-ahli lah dalam ungkapan mereka, kenapa tidak jelas permasalahan ini? Yang permasalahan ini sudah sangat jelas sekali. Ya Allah itu yang saya inginkan sebenarnya. Dan, dan dia pun berasumsi begini sah. Hmm. Nah, itulah sedangkan alim ulama pun tidak melarang kata dia ya kan. Kenapa kamu pula yang melarang kata <laughs> Orang yang lebih tahu masalah-masalah hukum ini, masalah apa ini, masalah agama ini kita ya kan. Kalau kamu apalah kata ya kan, belum paling berapa lama atau kamu berapa mengaji kita ya kan <laughs> Kalau kita mengatakan seperti itu, ya. cukup dengan menjawab sekarang permasalahan antara saya dan kamu, ya. bukan permasalahan dengan para ulama. Sekarang kita beradu argumentasi. Ya. Kamu ingin itu apa argumen kamu? Saya begini, ini argumen saya. Jangan bawa orang lain. Kalau kamu membawa ulama kamu, saya juga membawa ulama saya. Jadi Orang orang orang luar ini orang ketiga. Minggirkan dulu. Sekarang antara saya dan kamu. Kamu argumen kamu apa? Saya argumen saya apa? Mana di antara kita yang berdiri di atas kitabullah? Kan gitu? Iya. Ya. Begitu saja caranya. Silakan, Pak. Ada dua ini saya baca, Ada seorang alim satu asal lagi mungkin tapi kena kasih lain dan masuk. Dan juga kualitas saya nakal satu asal lagi Bunyi hadisnya bukan orang alim. Ya. Orang alim, orang yang betul-betul alim nggak mungkin masuk ke neraka. Yang betul-betul alim, serius alim. Karena alim itu ulama, ulama nggak akan masuk neraka. Bunyi hadisnya ada seorang, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga antaranya dan antara surga itu bagaikan satu hasta akan tetapi kitab telah lebih dahulu lalu kemudian di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli neraka dia masuk neraka itu juga sebaliknya ada di antara orang yang beramal amalan ahli neraka sehingga jaraknya antara dia dan dan neraka bagaikan satu hasta kemudian di akhir hayatnya dan dan kitab telah mendahului dan kemudian dia beramal di akhir hayatnya di amalan ahli surga dia masuk masuk surga. Contohnya seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian ingin bertaubat, bertanya kepada seorang pendeta, saya telah membunuh 99 nyawa. Tentu kalau 99 nyawa sudah dibunuh bukan nyawa saja yang dibunuhnya, pasti yang lain dikerjakannya juga. Karena dosa yang berat itu adalah membunuh. Sangat berat sekali. Orang yang sudah berani membunuh sudah berani yang lain. Ya. Kata pendeta ini udah terlalu berat dosamu, nggak mungkin lagi diampunkan Allah. Maka dia marah, diambilnya pisau, ditusuknya pendeta ini. Lengkap 100 membunuh orang. Bertanya lagi kepada seorang ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu. Ahli ilmu menjawab bahwa itu akan bisa untuk diampunkan Allah dengan syarat kamu serius untuk bertaubat. Kalau kamu serius tinggalkan negeri ini, di sini banyak sekali kejahatan, kamu pindah ke negeri seberang. Di sana orang-orang rajin beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Karena dia serius ditinggalkannya negeri itu. Pindah dia ke negeri itu. Belum sampai ke negeri itu dia wafat. Sehingga malaikat rahmat dan adab pun berbeda pendapat. Dalam hadis fakta. tamat malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Berbeda pendapat. Malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat mau mengambil, malaikat adab bilang ini jatah saya. Dia belum berbuat kebaikan apapun. Malaikat adab mau mengambil, kata malaikat rahmat ini jatah saya. Karena dia telah datang untuk bertaubat. Sehingga Allah turunkan malaikat untuk menjadi hakim. Diukur jaraknya. Kemana dia dekat. Akhirnya dia lebih dekat kepada daerah yang dia tuju. Hanya satu jengkal saja. Hanya satu jengkal. Bahkan di riwayat yang lain, karena Allah menyuruh bumi tempat dia tinggal, tempat yang dia tinggalkan menjarak, dan bumi tempat dia tuju mendekat. Sehingga dia lebih dekat kepada bumi yang dia tuju. Satu jengkal saja. Akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Seumur hidupnya preman. Kan gitu? Tapi mau tobat di akhir hayatnya belum sujud, belum yang lainnya, belum sholat, belum yang lainnya, meninggal dunia, masuk surga. Adapun contoh daripada orang yang rajin berbuat ibadah sehingga dekat dengan dengan dengan surga adalah orang yang berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jihad yang gagah berani sehingga dipuji oleh para sahabat yang lain dan mengatakan ini akan menjadi syahid. Kata Rasulullah tidak, dia penduduk neraka. Sehingga ada seorang sahabat yang merasa e, heran kenapa orang yang rajin berjihad seperti ini malah dikatakan oleh Rasulullah penghuni neraka. Diikuti jejak orang itu, kemana dia pergi, jihadnya diikuti dari belakang. Sampai akhirnya dia melihat sendiri bahwa orang ini terluka parah sehingga dia tidak sabar, akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini banyak sekali orang yang memahami bahwa tidak ada bahagia usaha dalam hidayah. Dan ini kesalahan besar. Karena kalau itu dipahami, kita akan melakukan suatu tindakan pangku tangan. Ya terserah aja lah. Terserah aja lah. Kalau ditakdirkan saya penduduk surga, ya masuk surga. Kalau ditakdirkan penduduk neraka, masuk neraka. Yang seperti ini tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad. Yang ada malu. Kalian harus giat beramal kata Nabi Muhammad. Fakulun muyassarun lima khuliqala. Kalian akan lihat bahwa kalian akan dimudahkan oleh Allah ke arah mana kalian akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini harus diikat dengan hadis yang lain. Yaitu Nabi berkata dalam hadis yang lain, ada orang yang beramal amalan ahli surga. Fima yabdu Sesuai dengan pantauan manusia. Jadi orang ini sebenarnya beramal amalan ahli, ahli surga. Zahir yang dikenal oleh manusia ahli surga. Karena manusia memandang dia ahli ahli surga rajin beribadah. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang salah berhadapan dengan Allah Taala. Sehingga Allah buktikan di akhir hayatnya dia malah melenceng. Dan di atas melencengnya itu dia dia wafat. Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya serius menghadapnya, hambanya serius meraih ridhonya, hambanya serius untuk mendekatkan dirinya, Allah tidak akan menolak. Karena Allah telah berjanji, sejengkal kamu mendekat, sehasta aku mendekat. Sehasta kamu mendekat, sedepa aku mendekat. Datang kamu kepadaku, berjalan aku datang kepadamu. Berlari. Ini orang ini beramal amalin amalan ahli surga fi mayabdulina yang nampak oleh manusia saja. Jadi pahami tidak? Dia tidak serius berhadapan dengan Allah. Dia nampakkan ketaatannya kepada manusia. Sehingga manusia mengenalnya ahli surga. Karena saking rajin beribadahnya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam yang akan pertama menghuni neraka jahanam orang alim. Orang yang rajin bersedekah. Orang yang wafat di medan jihad. Zahirnya di tengah manusia ahli ibadah. Sehingga di dunia dia bergelar orang alim. Di dunia bergelar orang yang paling rajin bersedekah. Di dunia bergelar orang yang syahid. Digelar oleh manusia sebagai syahid, orang yang rajin berjihad di jalan Allah, mujahid, orang yang pemberani, orang tidak kenal rasa takut berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Karena tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, karena dia tidak serius berhadapan dengan Allah Taala. Jadi amalan ahli surganya itu fima yabdulillah yang nampak oleh manusia saja. Dia tidak serius berhadapan dengan Allah Taala. Itu yang harus kita pahami dalam masalah ini. Allah Wallahualam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan yang paling penting itu adalah serius berhadapan dengan Allah dan bukan dengan manusia.